Al-Tahawi rahimahullah taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Yang lalu kita telah membahas poin yang nomor ke-70 yang terakhir yaitu tentang bahwasanya kita tidak boleh menuduh seorang muslim sebagai kafir atau musyrik atau munafik selama tidak tampak nyata hal itu dari diri mereka dan kita tidak menghukumi hati seseorang karena yang tahu hatinya orang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak mengetahuinya. Insya Allah pagi hari ini kita membahas poin ke-71 dan yang setelahnya. Ini adalah poin-poin yang penting terutama untuk zaman sekarang. Zaman di mana banyak penyimpangan, banyak penyelewengan akidah. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, kita tidak boleh mengangkat pedang. Maksudnya adalah berperang atau menumpahkan darah terhadap seorang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali terhadap mereka yang wajib diperangi. Ini masalah yang cukup penting. Kita tidak boleh memerangi seorang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu kecuali yang memang wajib diperangi. Maksudnya di sini kita tidak boleh membunuh seorang muslim. Tidak boleh menghalalkan darah seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya melindunginya, memeliharanya dengan agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim rahimahumallahu taala. Beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Apabila mereka telah mengucapkannya maka terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia sudah masuk Islam. Enggak boleh dibunuh, tidak boleh dihalalkan darahnya kecuali kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Jadi tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi harus mengamalkan Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu pertamanya. Setelah mengucapkan harus melaksanakan konsekuensinya. Tidak cukup hanya diucapkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu beliau dalam suasana perang, ada orang kafir ketika hendak dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Menurut pendapat sahabat Usama, orang kafir ini pura-pura saja. Dia melindungi dirinya supaya enggak dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu oleh beliau dibunuh juga. Dibunuh. Setelah dibunuh, berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sangat marah. Kata Rasulullah, "Kenapa kamu bunuh orang dan mengucapkan la ilaha illallah?" Kata sahabat Usama "Ya Rasulullah, dia pura-pura mau dibunuh baru mengucapkan la ilaha illallah." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halla syaqaqta Apa kamu sudah membelah dadanya dan membelah hatinya? Apa kamu sudah lihat isi hatinya bahwa dia hanya pura-pura saja? Nah maksudnya di sini ini permulaannya saja. Orang kafir kalau mengucapkan syahadat berarti Islam. Tapi tidak cukup itu saja. Setelah di dalam Islam dia harus mengamalkan Islam. Konsekuensinya diamalkan. Karena itu kalau dia melakukan pembatal-pembatal ya Islamnya batal, pembatal keislaman yang pernah kita bahas. Karena itu di sini Rasulullah SAW mengatakan ilah bihaqiha darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya, haknya Islam. Artinya dia harus mengamalkan Islam secara dohir. Secara dohir harus mengamalkan Islam. Adapun kalau ternyata batinnya itu pura-pura, munafik dia, itu urusannya Allah, kita tidak tahu. Selama tidak tampak ya, hati itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada, haji perpisahan. Beliau berkhutbah panjang lebar di antaranya menerangkan bahwasanya darah, harta dan kehormatan seorang muslim itu terjaga, terpelihara. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah terhormat di antara kamu seperti terhormatnya harimu hari ini, bulanmu bulan ini, di negerimu negeri ini. Yaitu hari itu adalah hari Nahar, hari Idul Adha. Bulannya bulan Dhul Hijjah, bulan haram, bulan terhormat. Negerinya adalah berada di tanah haram, tanah suci. Jadi terjaga darah, harta dan kehormatan seorang muslim darahnya tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab yang syar'i. Hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Kehormatannya tidak boleh dilecehkan. Terjaga. Demikian pula disebutkan di dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan ini juga dibawakan oleh para ulama yang mensyarah kitab Al-Qidah Tahawiyah termasuk oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Tapi sebagian mengatakan ini adalah ucapannya sahabat Ibnu Umar mauquf. Waktu itu sahabat Abdullah bin Umar atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ka'bah kemudian mengucapkan ma asyadda hurmatak wa hurmatul muslim a'zamu indallahi min hurmatik. Wahai Ka'bah, alangkah besar kehormatanmu. Dan kehormatan muslim lebih besar di sisi Allah daripada kehormatanmu. Seorang muslim lebih bernilai daripada sebuah Ka'bah. Sebuah Ka'bah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi dunia dibanding satu nyawa orang Islam masih mahal harganya satu nyawa orang Islam. Tapi kenyataannya sekarang nyawanya orang Islam itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Jadi kita tidak boleh memerangi Mengangkat pedang Menumpahkan darah seorang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang memang kita wajib memeranginya. Wajib mengangkat pedang atasnya, wajib menumpahkan darahnya. Orang yang wajib diperangi, orang yang wajib ditumpahkan darahnya, orang yang wajib dibunuh, belum tentu dia kafir. Nah ini penting ya. Antara orang yang wajib dibunuh dengan kekafiran. Tidak mesti orang yang wajib diperangi atau dibunuh itu kafir, tidak mesti. Contohnya apa? Contohnya orang yang membunuh orang, hukumannya adalah dibunuh. Tapi dia bukan orang kafir selama dia tidak melakukan pembatal Islam. Demikian pula orang yang sudah pernah menikah berzina, namanya zina muhsan maka hukumannya adalah dibunuh, dirajam sampai mati. Demikian pula orang yang murtad. Nah, kalau murtad memang kafir. Jadi berbeda antara ini dengan itu. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah taala لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس al لدينه المفارق للجماعة tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Yang pertama-tama, orang yang sudah pernah menikah tapi dia masih berzina. Yang kedua, orang membunuh, hukumnya dibunuh. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agama yang memisahkan diri dari al-jamaah yaitu orang murtad. Ini ada tiga Yang mereka itu wajib atasnya pedang, wajib ditumpahkan darahnya, wajib dibunuh. Kalau sudah sampai e, perbuatannya kepada penguasa. Kalau belum sampai ya silahkan taubat antara dia dengan Allah dan diselesaikan urusannya. Di sini ada tiga ya. Orang berzina itu ada dua, zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan orang yang belum pernah menikah dia zina. Maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun. Tapi kalau dia muhsan sudah pernah menikah, baik suami, baik istri, baik janda, baik duda, zina maka dia ini dirajam sampai mati. Ini menunjukkan betapa besarnya perbuatan zina. Kemudian yang kedua, seorang muslim yang membunuh orang muslim lain dengan sengaja. Dengan sengaja ya, dengan kedoliman, dengan kebencian. Lalu keluarga pihak yang terbunuh minta kisos. Kami minta kisos, hukum balas bunuh maka orang itu dia dibunuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atasmu kisos dalam pembunuhan. Diwajibkan. Demikian pula di dalam surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Dan kami telah menetapkan kepada mereka di dalam kitab itu yaitu bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas nyawa, kisos, adil. Adil ya, supaya orang tidak gampang-gampang mendolimi orang lain. Kalau kamu melakukan begitu, kamu akan dibalas juga begitu, sama. Al jaza min jinsil amal balasan sama dengan perbuatan. Sebagaimana seseorang berbuat, maka dia juga akan dibalas seperti itu. Yang ketiga adalah orang yang murtad keluar dari Islam, maka dia dibunuh karena dia murtad. Tapi dia kafir ya. Yang pertama dan kedua tadi belum tentu dia kafir. Sebenarnya masih ada lagi orang-orang yang boleh ditumpahkan darahnya yang boleh dibunuh, wajib dibunuh. Di antaranya adalah al-baghi. Al-baghi, al-bughat. Bughat para pemberontak. Pemberontak pemerintahan yang sah. Pemerintah Islam. Pemerintah Islam yang sah itu tidak boleh berontak. Ada yang memberontak, ingin memecah belah umat, diperangi, dibunuh tidak apa-apa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika dua kelompok dari orang mukmin berperang, sama-sama mukminnya, mereka perang tapi tidak kafir, sama-sama mukminnya perang. Maka kamu damaikan di antara dua kelompok itu. Kalau salah satu kelompok tidak mau, ah, bawat dia buat, tidak mau membangkang. Maka yang membangkang itu yang diperangi sampai dia mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para buhot. Karena kalau sudah kaum muslimin bersatu atas pemimpin lalu ada orang berontak, terjadi kekacauan yang Luar biasa. Dan nanti kita bahas setelahnya poin ke-72 masalah pemberontakan. Kemudian juga yang boleh pula ditumpahkan darahnya, boleh dibunuh adalah para perampok. Perampok itu darahnya halal, dibunuh tidak apa-apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 33. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Ini balasan orang-orang yang memerangi Allah Memerangi Allah Melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala melanggar hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merusaknya. Dan dia membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh, dengan mengambil harta orang. Maka dia ini atau mereka ini hukumnya adalah dibunuh atau disalib. Maksudnya disalib ya, kalau ada kata-kata disalib, beberapa disalib kayak gini. Maksudnya disalib ini digantung di tiang maksudnya. Jadi bukan disalib kayak orang Kristen itu bukan. Salib itu tidak boleh Siarnya orang Kristen. Bagaimana Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat pakai kalung salib karena dia baru masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, alki angka adal watan. Ayo kamu buang ini berhala ini. Yang dimaksud di salib di sini adalah digantung di tiang, digantung di kayu, lalu dia disiksa. Bagaimana caranya? Dipotong tangannya dan kakinya. Ya, dipotong silang. Tangan kanan dipotong, kakinya kaki kiri. Berbuat lagi tidak tobat, dipotong tangannya yang satunya dan kakinya yang satunya. Jadi dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Atau dia diusir ke luar negeri. Ya, jadi ini ancamannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih mengatakan wal masyhur anna hadhihi al ayah al karimah fi tariq. Yang masyhur dari pendapat ahli tafsir bahwa ayat yang mulia ini turun ditujukan kepada orang-orang yang suka ngerampok. Qutta'ut tariq yang memotong jalan. Ya, para pembegal. Alladzina yu'riduna lin-nas fil qura wal bawadi wa yaqtulunahum wa yukhifunahum yaitu orang-orang yang dia ini pergi ke desa-desa atau pergi ke lembah-lembah ya kemudian mengambil harta manusia membunuh orang nakut-nakuti orang sehingga menjadikan orang itu tidak mau berada daerah itu orang takut mau lewat daerah itu para perampok atau para perompak ada perampok, ada perompak, ada lagi para pembegal. Jadi hukuman mereka itu dibunuh, ngacau. Kenapa? Karena ngacau. Mengacau ya, mengacaukan masyarakat. Hukumannya sama dengan perbuatannya. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah dihalalkan untuk dibunuh. Kenapa? Demi menghindari kejahatan mereka dan permusuhan mereka. Ikhwan wa akhawatillah rahimahumullah Jadi poin yang nomor ke-71 ini tidak boleh seorang muslim itu dibunuh, ditumpahkan darahnya kecuali dengan sebab yang syar'i. Yang dibolehkan dibunuh, ditumpahkan darahnya pun belum tentu dia adalah kafir. Belum tentu kafir, tidak mesti kafir. Kemudian sekarang kita masuk poin yang nomor ke-72. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن شاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة Kita juga tidak membolehkan memberontak para pemimpin, pemimpin dan ulil amri kita. Walaupun mereka berbuat dolim. Kita tidak menyumpahi mereka Tidak mendoakan keburukan atas mereka Dan tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka Dan kita berkeyakinan bahwa mentaati mereka sepanjang dalam ketaatan kepada Allah adalah wajib Selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat Kita tetap mendoakan kebaikan untuk mereka Dan agar mereka diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan Dan sehat walafiat sejahtera Afiat Ini penting Ini sangat penting dan prinsip Terutama zaman sekarang Ikhwan wa akhawatillah rahimahumullah Karena itu uh, Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Al-Fauzan, hadhihi mas'alatun 'azimatun. Famin us hadhihi mas'alatun 'azimah ini perkara yang besar. Ini termasuk aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Termasuk prinsip di antara prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Tidak memberontak penguasa kaum muslimin. Tidak memberontak penguasa kaum muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Ayat ini perhatikan, indah. Kalau antum nanti bawa Quran silakan dibuka ayat ini indah. Allah mengatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah, taatlah kepada Allah. Mutlak. Yang kedua, wa atiur rasulah dan taatlah kepada rasul, mutlak. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Tidak ada kata-kata dan taatlah. Tapi langsung dan kepada ulil amri di antara kamu. Berarti taat kepada ulil amri tidak secara mutlak. Taat kepada ulil amri ini selama ulil amri ini ati Allah wa ati Rasulullah. Taat kepada ulil amri selama dia taat kepada Allah dan rasulnya. Kalau ulil amri tidak taat kepada Allah dan rasulnya, ya kita tidak boleh taat kepada ulil amri. Maka dari itu dikatakan di situ selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat. Maksiat tidak boleh taat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat sahih Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi Ma. Man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amir faqad asani Barang siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia taat kepadaku Barang siapa yang mendurhakai pemimpin, berarti dia mendurhakai aku. Ya. Pemimpin tidak boleh berontak walaupun pemimpinnya fasik. Tapi ini hanya bisa dibayangkan di dalam negara Islam ya, negara Islam. Benar-benar sistemnya sistem yang Islam. Sistem Islam itu pemimpin diangkat oleh ahlul hilli wal abdi. Orang-orang yang memang layak untuk mengangkat pemimpin. Bukan seperti sekarang pemilu tidak islami. pemilih sistem kufur. Sistem kufur. Siapa yang suaranya banyak dia menang. Ya, pemabuk dengan suaranya ulama sama. tidak ada bedanya. Jadi itu bukan anu, bukan apa namanya? tidak islami. tidak islami sistem kufur. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah boleh ikut serta atau tidak. Bahkan mengatakan mutlak tidak boleh, harus barok. Sebagian mengatakan melihat maslahat dan madorotnya itu aja. Bukan kita merestui, tidak restu. Madorot. Tidak merestui, ini sistem kufur. Demokrasi adalah agama. Agama demokrasi. Seperti itu. Namun demikian, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Karena ada hadis menyatakan boleh memberontak kalau pemerintahnya sudah kafir ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam isma'u wa athi'u illa an taraw kufran fawahan indakum minallahi fihi burhan. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dengar dan taati pemimpinmu. Kecuali kalau kamu melihat kekafiran yang nyata-nyata kafir kamu punya bukti-bukti dari Allah bahwa dia telah nyata-nyata kafir. Bukan katanya, benar-benar tahu dia sudah kafir. Tidak apa-apa diperangi, diberontak tidak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah al istitoah mampu. Kalau tidak mampu ya berjuma. Tidak mampu berjuma, sia-sia saja. Kalau hanya dolim, sebagaimana pemerintahannya Yazid bin Muawiyah, dolim Ulama sepakat ya, zalim tidak berontak. Tidak memberontak. Kenapa tidak memberontak? Karena pemberontakan itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Ketika ada pemberontakan, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan yang lain-lainnya. Contoh-contoh dari sejarah membuktikan bagaimana dulu di Madinah kan pernah ketika penduduk Madinah Terdengar bahwa mereka memberontak pemerintahannya Yazid bin Muawiyah, tidak mau taat. Yazid mengirim pasukan dipimpin oleh muslim atau musrif. Para ulama menyebutnya musrif ya. Namanya muslim. Musrif itu berlebih-lebihan. Komandannya ini menghalalkan Madinah. Dia bilang kepada prajuritnya, "Hai prajurit, Madinah ini halal tiga hari. Silakan berbuat bebas." Hingga terjadi pembunuhan di Madinah, perampokan, pemerkosaan dan berbagai kejahatan yang dikenal dengan ayyamul hurrah, hari-hari hurrah. Luar biasa gara-gara apa? Gara-gara pemberontakan. Kacau. Satu hari 60 eh, tahun dipimpin oleh penguasa yang dolim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Ini ucapan yang masyhur di kalangan salafus soleh. 60 tahun dipimpin penguasa dolim lebih baik daripada satu hari tidak ada pemimpin. Kenapa? 60 tahun ada pemimpinnya masih ada yang ngatur, walaupun dia dolim masih ada yang ngatur. Pemimpin itu perlu untuk ngatur. Satu hari tidak ada pemimpin, kacau nya bukan main. Di sinilah bahaya pemberontakan. Pemberontakan pemimpin dijatuhkan, Nah, nanti pemimpin yang baru ini bisa jadi lebih baik, bisa jadi sama, bisa jadi lebih buruk, ya. Kan gitu istilahnya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih mengatakan, "Ma kharaja qaumun ala imamihim illa kanat halatuhum ba'da al-khuruj aswa' min halatihim qabla al-khuruj." Subhanallah. Ini kata-kata yang indah. Perlu dicatat dengan tinta dari emas Penanya dari permata Tiadalah satu kaum yang memberontak pemimpinnya Melainkan keadaan mereka setelah pemberontakan Lebih buruk daripada keadaan mereka sebelum pemberontakan Tiadalah suatu kaum memberontak pemimpin Melainkan keadaan mereka setelah terjadinya pemberontakan Lebih buruk daripada sebelum terjadinya pemberontakan. Contohnya banyak. Kita ambil contoh aja di Indonesia, misalnya di mana? Di Aceh misalnya di Muari ya. Waktu ada gam katakanlah penguasa dolim. Tapi ketika mereka melakukan itu yang terjadi apa? Kacau luar biasa suasana mencekam, tidak enak, tidak tenang. Dan saya sempat merasakan soalnya ah, ketika tsunami itu kan masih ada. Tapi dengan hikmahnya tsunami akhirnya sudah bubar semuanya. Itu diantara hikmahnya tsunami. Mencekam suasana di sana waktu itu. Masih belum, masih ada perang ya. Mencekam. Kita takut waktu jadi relawan di sana. Takut mau keluar ke sepi takut. Takut diculik. Nanti diculik nanti. Dan sekarang yang masih ada terjadi adalah di Irak. Saddam Hussein katakanlah dia adalah penguasa yang dolim. Tapi setelah ditumbangkan, apa yang terjadi? Kacau. Tidak ada pemimpin. Siapa karena pemimpinnya? Semuanya ngaku sebagai pemimpin. Tiap hari bom-boman. Bingung. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Kacau. Yang penting banyak bunuh aja. Itu di antara tandanya kiamat. Terjadi haraj. Ay al-qatal. Pembunuhan. Yang membunuh tidak tahu kenapa saya bunuh. Yang dibunuh tidak tahu kenapa saya dibunuh. Kekacauan luar biasa. Jadi bahaya pemberontakan itu bahaya sekali. Akhirnya orang-orang sekarang di sana mikir lebih baik dipimpin oleh Saddam Hussein. Dipimpin Saddam dulu, makmur, makmur. Walaupun dia dolim, tapi dolimnya akan kepada beberapa selintir orang, bukan kepada semua rakyat. Bahkan waktu itu mata uang Irak dinar itu mata uang yang paling mahal di dunia di atasnya dolar jauh. Jadi dulu kalau orang mau main falas, mau main forex, iya. Itu yang dibeli dinar, dinar Irak. Lebih mahal daripada dolar Amerika. Setelah sekarang tidak ada harganya, lebih murah dari rupiah mungkin ya. Nah, itu pemberontakan. Perlu dipikirkan ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Maka dari itu mereka-mereka yang suka berpikir memberontak Katakanlah pemerintahnya sudah kafir, ya, memberontak ada ada ada aturannya, jangan prematur. Kalau prematur bakal kacau. Dipertimbangkan matang, persiapan matang semuanya, nah, baru Bismillah. Tapi butuh persiapan yang panjang. Jangan sampai nanti kita tujuannya merubah kemungkaran, ternyata malah menimbulkan kemungkaran lebih besar. Toh sekarang alhamdulillah kita di Indonesia ini bebas berdakwah kan? Bebas mau dakwah bebas. Menyampaikan kebenaran. Ini adalah tuntutan untuk kita. Ayo, ahli batil dakwah. Kamu jangan mau kalah dengan ahli batil. Kamu juga harus bisa ngimbangi ahli batil. Bukan hanya mengandalkan mengandalkan bom. Ya, ini dakwah di bom. Ya, tidak selesai masalahnya. Perlu juhud, mereka upaya maksimal, mereka punya media, punya ini, punya itu. Loh, kamu jangan mau kalah. Ayo, saingi mereka. Saingi mereka saingan. Yang menang adalah kebenaran. Tinggal kita mau usaha atau tidak. Usaha. Para ulama mengatakan hadza zamanu sabri wal mu'alafa. Sekarang ini zamannya sabar kan dan lemah lembut. Banyak orang tidak tahu kebenaran. Kalau tahu Insya Allah mau dengan kebenaran. Islam itu agama rahmatan lil alamin kasih sayang. Nah, Asyidda 'alal kufar, ruhama bainahum. Keras kepada orang kafir yang membangkang, yang ngacau. Tapi rahmat kasih sayang di antara kaum muslimin. Tujuan daripada poin ini, ikhwan wa akhwat fila rahimahumullah adalah untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang di antara eh, di antara akidah mereka adalah memberontak penguasa. Penguasa dolin diberontak. Itu akidahnya Khawarij. Khawarij yang mereka dulu memberontak pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka dikatakan khawarij karena mereka khuruj ya, tidak mau taat, memberontak. Dan orang khawarij orangnya kurang ajar, kurang ajar. Jangan kita niru sifatnya orang khawarij. Tidak punya akhlak orangnya. Ilmunya banyak tapi tidak ada manfaatnya. Ahli ibadah, sholatnya kita kalah dengan mereka. Kemudian juga puasanya kita kalah dengan mereka, baca Qur'annya kalah dengan mereka. Ahli tahajud, ahli puasa sunnah. Sampai badannya kurus-kurus kurang makan. Wajahnya pucat-pucat kurang tidur, matanya cekung-cekung. Luar biasa. Tapi mereka maunya memahami Islam dengan pemahaman mereka yang nimpang, Maunya itu keweras selera mereka. Yang mana hakikatnya mereka bukan nyembah Allah. Hakikatnya adalah mereka nyembah hawa nafsunya. Islam bukan keras-kerasan. Islam ini harus benar sesuai Quran dan Sunnah. Ayo harus keras, bukan, bukan keras-kerasan. Sesuai dengan aturan-aturan Allah, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Dalil dikumpulkan, jangan dicomot-comot. Comot ini, comot itu, jangan dikumpulkan. Khawarij gampang mengkafirkan orang. Sahabat Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij. Yang bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib Ibnu Muljam itu mulutnya tidak pernah diam, dikir terus, dikir terus. Bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka waktu itu mengadakan rapat untuk memutuskan siapa pengacau umat ini. Kan setelah meninggalnya sahabat Umar bin Affan terjadi kekacauan kan, perang terus. Akhirnya dalam rapat itu diputuskan pengacau ada tiga yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Amr bin Ash. Ketika pengacau ini harus dibasmi. orang Khawarij. Allahu Akbar. Luar biasa. Kurang ajar orang Khawarij itu. Yang mana jika bakalnya telah muncul pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Dzul Khuwaisirah yang dia dengan kurang ajar menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ittaqillah wa'til hai eh Muhammad." Kamu takwa kepada Allah ya yang adil kamu hai Muhammad. Nabi Muhammad kan. Hai hey Muhammad, takwa kepada Allah ya, yang adil. Yang adil Muhammad ya. Nabi Muhammad marah. Nah, kalau saya tidak adil siapa yang adil terus? Kemudian beliau mengatakan la la la yakhruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yajawiz tarafihim akan muncul dari golongan orang ini kaum yang mereka pandai baca Quran tapi tidak melebihi tenggorokannya orang Khawarij yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah mereka keluar melesat dari agama seperti anak panah keluar melesat dari busurnya haula'i benar mereka adalah anjing-anjing neraka penyembah hawa nafsu para pemberontak akhirnya dikirim pasukan intelijen mereka untuk bunuh tiga pengacau menurut versi mereka. Yang satu dikirim ke Mesir untuk bunuh Amr bin As. Yang satu dikirim ke negeri Syam untuk bunuh Muawiyah. Yang satu dikirim ke Irak ke Kufah untuk bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang dikirim untuk bunuh Amr bin As salah sasaran. Salah sasaran ya. Waktu ditusuk waktu itu orang lain. Salah sasaran. Yang diperintahkan untuk bunuh Muawiyah sempat menusuk Muawiyah tapi tidak meninggal dunia. Tidak fatal tusukannya. Sementara Ibnu Muljam yang diperintahkan membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berhasil menusuk dan fatal. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib gugur sebagai syahid dibunuh oleh Ibnu Muljam. Lalu Ibnu Muljam ini disiksa, disebutkan disiksa ya. Karena mungkin mengamalkan ayat yang tadi itu, dipotong tangannya kanan kiri gitu. Ketika dipotong tangannya itu dia zikir terus, tidak bergeming. Matanya apa di apa dikasih paku yang panas sampai meleleh matanya. Tapi dia tetap zikir terus. Zikir terus. Dia menganggap telah membunuh pengacau ini. Tapi ketika lidahnya diambil mau dipotong baru bergeming. Lalu ditanya kenapa kamu dari tadi kok diam saja sekarang baru bergeming. Iya. Karena kalau lidah lidah saya dipotong saya tidak bisa zikir lagi nanti. Tidak bisa zikir. Inilah orang tersesat ya ini. Ya ini namanya ahli bid'ah itu ya ini. Yang Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi, "Qul hal nabi'ukum bil aksarin a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya Wahum yahsabun yahsabuna yahsinuna. Sunnah. Ini orang tersesat. Dia tersesat tapi dia menyangka berbuat baik. Itulah ahli bid'ah. Maka dari itu para salafus saleh mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Fa innal maksiata yutafu minha wal bid'ah la yutafu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat orang masih taubat, merasa berdosa dia akan taubat. Kalau bid'ah orang tidak akan taubat karena dia tidak merasa berdosa. Terutama bid'ah dalam ini dalam pemikiran, akidah. Orang khawarij. Subhanallah, luar biasa. Gampang ngafirkan orang. Kalau sekarang kaum khawarij diwakili oleh kaum takfir. Takfir. Kita tidak mengatakan mereka khawarij ya, cuman kita mengatakan mereka adalah takfir. Kaum takfir. Suka ngafirkan orang. Wis, ngafir semuanya orang-orang. Gampang mengafirkan orang. Itu Khawarij dan juga itu adalah ajaran kaum Rafidhah. Syiah Rafidhah ajarannya adalah memberontak penguasa penguasa yang dolim. Kalau ahli sunnah wal jamaah tidak wa in jaru walaupun pemimpin itu penguasa itu adalah penguasa yang dolim kita tetap tidak boleh berontak. Karena apa? Karena pemberontakan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kedolimannya penguasa. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, "Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa afada malak." Dengar dan taati pemimpinmu walaupun dia mukul punggungmu mengambil hartamu. Zalim. Kamu dipukuli, didolimi, hartamu diambil, dikorupsi. Tapi tetap dengar, tetap taat. Kenapa? Jangan berontak. Sabar. Karena kalau kamu merontak nanti terjadi kerusakan yang lebih besar lagi. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kemudian wala nad'u alaihim, kita tidak mendoakan keburukan untuk mereka, tidak menyumpai, Tidak menyumpai, Tidak didoakan keburukan dan ya, tidak disumpai. Karena kalau didoakan keburukan disumpai dia malah tambah jelek, tambah dahsyat, <coughs> tambah buas, tambah ngerusak, tambah ngacau, tambah dolim. Kalau didoakan keburukan. dia kan sudah jelek, didoakan jelek, mau tambah jelek, sempurna jeleknya. Karena itu para salafus soleh menganjurkan justru malah didoakan kebaikan. Mudah-mudahan oleh Allah disadarkan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad Rahimahullah taala dan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih Beliau-beliau berdua mengatakan, "Lau anni a'lamu anna li da'watan mustajabah, la saraftuha sultan." Kalau sekiranya aku tahu bahwa aku mempunyai satu doa yang mustajab, maka aku panjatkan kepada Allah untuk kebaikan penguasa. Kenapa? Karena kalau dia baik, semuanya akan menjadi baik. Kalau dia rusak, semuanya menjadi rusak. Doakan ya Allah, perbaikilah dia, sadarkan dia Berilah dia hidayah. Orang se-Indonesia berdoa semuanya kayak gini. Apa tidak punya kekuatan doanya? 200 juta lebih manusia berdoa. Karena kalau berontak itu percuma. Kita tidak mendidik kebaikan, mendidik keburukan. Orang yang dibiasakan dengan pemberontakan, dengan penghujatan, dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang kurang ajar. Siapapun penguasanya, dia akan berontak dan menghujat. Seandainya pun Pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Dia tetap akan berontak, dia tetap akan akan menghujat. Kenapa? Karena memang dia dididik untuk menghujat dan memberontak. Ya itulah Khawarij. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi telah membuktikan sendiri ketika terjadi fitnah manusia dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk yang tidak mengatakan Quran makhluk disiksa. Imam Ahmad istiqamah Quran kitab Allah, firman Allah bukan makhluk. Yang lainnya banyak yang takut pura-pura mengatakan Quran makhluk padahal hatinya tidak mengatakan. Imam Ahmad disiksa. Ini kata-kata kufur loh ini. Kata-kata kufur. Quran makhluk. Tapi beliau tetap tidak memerintahkan untuk memberontak. Imam Ahmad punya umat banyak. Tinggal gini aja. Ayo berontak. Jadi. Ketika beliau meninggal dunia yang mubur jenazahnya lebih daripada satu juta masa. Satu juta itu berontak bisa itu. Gini aja, ayo berontak. Jadi. Tapi memang pikirannya panjang. Pikirannya panjang. Didoakan. Bukan didoakan supaya binasa, tapi didoakan supaya dapat hidayah. Karena penguasa saat itu terkena syubhat. Ya. Kan penguasanya kan anaknya Harun al-Rasyid, bapaknya Masya Allah. Ini anaknya karena pengaruhnya orang-orang Mu'tazilah di sekitarnya. Jadi tidak mendoakan keburukan-keburukan untuk penguasa. Tapi mendoakan kebaikan-kebaikan. Biasanya ada sebagian yang mereka sok untuk merasa paling peduli kepada umat. Kalau ada orang mendoakan kebaikan untuk penguasa, dibilang wah ini orang penjilat, ini adalah orang munafik, ini bermuka dua. Oh enggak. Ya, inilah ajarannya ahli sunnah Luar Jawa didoakan penguasa. Kecuali kalau kita doa secara umum ya, ya Allah, siapapun yang baik kepada Islam dan muslimin, maka berilah dia kebaikan. Siapapun yang merusak Islam dan muslimin, maka binasakanlah dia. Nah, ini tidak apa-apa. Ini doa secara umum, boleh di Quran, di hadis banyak mendoakan keburukan untuk orang-orang yang dolim. Yang dimaksud di sini adalah kita doakan ya Allah binasakan penguasa ini ya Allah. Binasakan dia ya Allah karena dia adalah wah tidak boleh itu. Tapi kalau secara umum boleh ya Allah orang yang baik berilah kebaikan, orang yang dolim balaslah dengan kedoliman tidak apa-apa umum Dan itu wajar. Sementara kalau mendoakan kebaikan untuk penguasa secara ta'in ya Allah penguasa ini berilah dia kebaikan, ampuni dosanya, berilah dia hidayah. Nah, ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa boleh. Itu adalah ajarannya ahli sunnah wal jamaah. Apalagi juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Ad-dinun nasiha. Kulna aliman Qala lillahi wali kitabihi Wali rasulihi Wali aimatil muslimin wa amatihim Agama ah, adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? kepada Allah, kitabnya, rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, kepada pemimpin nasihat. Artinya kita memberikan masukan-masukan, menginginkan kebaikan, kita taat, kita memberi nasihat dan seterusnya, bukan memberontak. Wala nanzi'u yadan min ta'atihi dan kita tidak mencabut tangan daripada ketaatan kepadanya. Tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka. Bagaimana firman Allah tadi ya di dalam An-Nisa 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Kemudian juga kami melihat bahwa ketaatan kepada mereka sepanjang dalam ketaatan kepada Allah adalah wajib selama mereka tidak nyuruh maksiat. Jadi taat kepada pemerintah selama mereka tidak nyuruh maksiat. Sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan tadi, kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, taat dalam kebaikan saja. Jadi pemerintah nyuruh kita begini, ya kita taat selama tidak disuruh maksiat. Contoh yang paling gampang apa? Penduduk harus punya KTP. Maksiat apa enggak ini? ya punya KTP, taat. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan terus, taat. Walaupun penguasanya katakanlah dolim, walaupun katakan kafir itu taat. pun tidak dia sudah dolim, tidak boleh taat. Lampu merah jalan terus saja. Ya kacau tabrakan nanti. Kalau suruh maksiat, zina kalau di alun-alun tidak boleh. Kalau di hotel tidak apa-apa. Nah, boleh taat. Kan gitu kan peraturannya. Kalau yang murah tidak boleh, yang mahal tidak apa-apa. Tidak nah, boleh taat, ini melanggar, nimpang. Jual komer 17 tahun ke bawah tidak boleh. Ke atas tidak apa-apa. Wah, tidak boleh taat. Komer itu yang haram. Mau 17 tahun, mau 50 tahun sama saja. Jadi selama nyuruh baik, tidak maksiat taat. Kalau sudah maksiat, tidak boleh taat. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati dan kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk penguasa dan mendoakan supaya mereka diberi oleh Allah sehat walafiat, sejahtera, akan kebaikan. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan kaum muslimin, hidayah mereka adalah hidayah kaum muslimin, rusaknya mereka adalah rusaknya Islam wal muslimin. Ini penting ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah sikap terhadap penguasa penguasa ya. Seperti itu. Jadi intinya tidak boleh memberontak penguasa kecuali kalau kafir boleh memberontak tapi dengan syarat mampu. Dan kita tetap taat selama tidak disuruh maksiat. Taat dalam kebaikan saja. Kita mendoakan kebaikan dan tidak mendoakan keburukan. Ya, saya kira itu aja cukup. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam Barakallahu fiqh ya Ustaz Ya wafiqah ya barakallahu Ustaz jika ada Wanita yang mau diperiksa dan ia mempertahankan tapi tidak bisa akhirnya ia mengambil jalan dengan bunuh diri ya Ustaz apakah wanita itu berdosa maksudnya diperiksa apa maksudnya ini interogasi gitu maksudnya kalau bunuh diri jangan bunuh diri jangan Cuma ini perlu diperjelas diperiksa apa dulu yang meriksa laki apa perempuan itu penting Oh diperkosa Lah itu disingkat tulisannya di yang tulis di mau DPR KSA. Tapi diperiksa, ini kan hubungannya hubungan dengan pemerintah kan. Nah inilah bahaya daripada singkatan. Tadi kita hubungannya pemerintah, saya pikir diperiksa, diinterogasi, saya pikir itu. Jadi begitu. Kalau diperkosa ya, diperkaos namanya ya, ya. Jangan kalau bunuh diri jangan. Kalau mau diperkosa jangan bunuh diri. Ya berusaha mempertahankan semampunya. Semampunya ada batu, pukul kepalanya dengan batu, pecah tidak apa-apa. Dipertahankan. Kalau bunuh diri jangan. Bunuh diri itu hukumnya haram. Kalau Anda dibunuh dia tidak apa-apa. Yang penting jangan bunuh diri sendiri. Jadi dipertahankan semampunya. Ada pisau ambil pisau, tusuk dia tidak apa-apa. Kalau terpaksa ya, tidak apa-apa boleh. Untuk menjaga diri. Bahkan itu termasuk jihad Man kutila duna mali bahwa syahid orang yang terbunuh gara-gara bela harta, bela diri itu syahid. Dia mati syahid, yang dibunuh matinya mati mati ya mati dapat suul khatimah. Suul khatimah. Jadi kalau bunuh diri jangan pertahankan semampunya dengan melumpuhkan dia dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum. Seumpama kita harus memberontak agar tidak dengan cara prematur, bagaimana langkah-langkah? cara memberontak. Lantas bagaimana hukum demonstrasi? Jazakumullah khairan katsiran. Wah, langkah memberontak nggak bisa di sini. Rahasia ini, empat mata. Empat matanya. Kalau langkahnya memberontak tidak bisa di sini ya. Karena saya juga tidak mengajarkan memberontak. Yang saya ajarkan adalah sabar, lemah lembut, dakwah. Dakwah itu butuh sabar. Biasanya mereka-mereka yang mikir berontak ini maunya maunya instan, instan. Dakwah pagi sore selesai. Ya. Dakwah butuh sabar. Nabi Nuh berapa tahun dakwahnya? 950 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah tidak pernah mikir untuk bikin negara Madinah tidak pernah. Yang penting adalah berusaha maksimal dalam dakwah niat yang baik, usaha maksimal, doa. Lalu Allah membuka jalan. Begitu. Jadi tidak usah ya mikir-mikir memberontak percuma, tidak ada faedahnya. Tidak ada. Carilah ilmu yang bermanfaat, amalkan ilmu Anda, dakwakan ilmu Anda dan sabar. Jangan mikir untuk berontak. <clears throat> Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz kenapa kita harus taat membayar pajak Padahal itu adalah haram Pajak memang haram Tidak ada kilah di kalangan ulama Pajak itu haram hukumnya Haram Cuman kita bayar pajak Karena pemerintah mewajibkan kita bayar pajak Kalau kita nggak bayar kita akan Kita akan diganggu Diganggu Jadi kita bayar bukan kita merestui pajak Tapi kita bayar karena kita terdolimi terdolimi. Walaupun demikian para ulama mengatakan manipulasi pajak itu boleh, tidak apa-apa. Boleh. Jadi misalnya pajaknya kena berapa ratus juta, ya. Lalu orang pajak kita bilang, kamu atur sudah. Biar saya kena berapa? sepuluh juta aja. Dia disuap, ya. Tidak apa-apa, boleh. Tidak dosa yang nyuap. Yang dosa tambah banyak adalah orang pajak. Sudah pajak, nerima suapan dan macam-macam tambah banyak dosanya. Itu fatwanya ulama. Bukan saya loh. Hmm. Kitabnya ada loh. ya tunjukkan kitabnya loh antum. Jadi saya menyampaikan lidah aja. Penyampai lidah. Menyambung lidah. Ya. Enggak apa-apa. Pajak itu dolim. Pemerintah bukan bikin pajak. Pemerintah itu mikir, susah. Jadi pemimpin harus siap susah. Pemimpin itu kan enak-enak aja. Keluarkan rosmal, modal, ya. Jadi pemimpin kembalikan modal. Pemimpin harus susah, mikir ayatnya bagaimana supaya makmur, dikelola itu minyak, berapa banyak minyak Indonesia hilang semua. Berapa banyak tambang-tambang itu di Freeport, emasnya hilang semua. Kemudian uraniumnya hilang. Tambang macam-macam. Kalau dikelola dengan baik rakyat ini makmur, nggak usah pajak. Zakat, orang Islam kena zakat. Kalau orang kafir pajak nggak apa-apa. emang orang kafir harus bayar pajak upeti oh, jizyah. Orang Islam zakat dua setengah persen kalau harta. Jadi ya, begitu itu diatur. Jadi jangan jadi penguasa orang dia santai aja orang suruh bayar ke dia. Dolim itu dolim. Orang beli mobil suruh bayar. Ini mobil saya yang beli saya kok suruh bayar. Pajak bumi dan bangunan. Nah, ini bumi milik Allah kok suruh bayar. Bumi milik Allah ini. Bawa apa namanya dari luar negeri Masuk negara saya, Pak. Karena oh, negaranya Allah ini. Kok negara saya? Anda dipilih jadi penguasa untuk mensejahterakan rakyat, bukan mendolimi diatur. Bagaimana ngatur rakyat makmur, damai, rukun, sejahtera. Gitu. Gitu loh. Jadi begitu. Bukan saya loh ya. Ada kitabnya loh. Saya tunjukkan kitabnya tuh. Kalau tidak percaya. Jadi perlu dikerasi kayak gini, kayak telinganya buka. Kalau tidak mau ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Ya, ya Allah sudah menyampaikan, mereka tidak mau. Itu aja. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Bagaimana seseorang yang melakukan dosa yang mewajibkan hukuman hak atasnya yang mana hukuman tersebut tidak diterapkan di negeri ini dan ia meyakini bahwa hukuman itu wajib dilaksanakan atasnya. Kemudian ia mendatangi seseorang yang dari orang yang berilmu sebagaimana anggapannya untuk melakukan hukuman itu. Oh tidak ya. Jadi hukuman had itu ditegakkan kalau ada penguasa. Dan itu pun kalau kejadiannya telah sampai kepada penguasa. Kalau belum sampai tidak ada syarat ya harus melaporkan diri enggak. Kalau belum sampai ke penguasa, maka cukup tobat antara dia dengan dengan Allah. Tobatan nasuha menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang diselesaikan urusannya, lalu banyak berbuat baik. Contohnya zaman Nabi dulu, ketika hukuman rajam, itu rata-rata mereka menyerahkan diri ke Rasulullah saling-saling minta ditegakkan hukum rajam. Dan Rasulullah cenderung menghindar. Menghindar Rasulullah itu. Wahnya Rasulullah, tak kamu taubat aja sudah. Taubat aja kepada Allah. Tapi dia maksa. Hukum saya, hukum saya. Ditegakkan hukum. Kan pernah beberapa kali kan dari rajam. Tapi pernah ada ketika dia rajam itu lari. Tidak kuat dia dilempari batu lari. Oleh sahabat dikejar. tangkap nah, lagi. Kata Rasulullah apa? Mestinya ketika lari biarkan sudah dia itu. Biar tobat antara dia dengan Allah. Jadi begitu. Jadi enggak usah menyerahkan diri ke ustaz untuk dirajam. Ya ustaznya dirajam juga nanti. Karena dia bunuh orang. Iya. Dia bunuh orang soalnya. Ya begitu. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Mari kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.